Pak Gilbert. Ya harus dilihat itu soalnya itu bunyinya seperti apa. Kalau yang positif aja kan nggak apa-apa. Kecuali yang dikatakan yang negatif dan cenderung ke fitnah. Ya kan kalau pertanyaannya bagus ya nggak apa apa lah. Kalau pertanyaannya agak menyudutkan ini dalam suasana mau pilpres ini, nah itu tidak boleh. Oke. Makasih. Ya. Selamat siang Pak Billy. Iya, selamat siang. Silakan Pak. Saya setuju tuh sama Pak Gilbert. Saya kira ya kalau biasa-biasa aja pertanyaannya bagus-bagus aja nggak masalah ya. Cuman ya ini apa? Biasalah nih kalau udah mau menjabat kan ini kan kira-kira udah bintang terbang nih Jokowi. Jadi banyak yang mau cari muka itu biasa begitu terjadinya. Cuman ada baiknya juga lah. Jadi gimana ya kita punya anak-anak itu juga up to date gitu loh biar mereka punya gubernur namanya Jokowi nggak selalu kita belajar ke Diponegoro yang udah zaman bahala gitu makasih oke okay. Andre ya wah eh, ini dan ada aneh juga ya ya untung Jokowi capres gitu kalau hanya dia gubernur DKI Jakarta ya kan orang Kalimantan Barat sama Sulawesi Utara nggak tahu tuh Mana tahu dia gubernurnya ya. DKI Jakarta kalau dia nggak ngetop. Untung dia nyapres gitu. Gara-gara nyapres dia jadi nasional lah. Ya pertanyaan semacam ini sih ya, setengah aneh. Ya ada pertolongan juga dengan dia nyapres gitu. Kalau hanya gubernur DKI Jakarta ya mungkin soal jadi salah. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Andre. Selamat siang Pak Bambang. Ya betul. Silakan Pak. Ah, menurut saya itu aneh banget ya. Itu Kemendiknasnya harus diperiksa. Jangan-jangan mungkin itu ada titipan soal gitu dari apa pihak Jokowi sana gitu tinggal untuk mensosialisasikan dirinya saya kira nggak pantas itu soal, soal seperti itu juga soal itu belum menasionalisasi ya karena dia dicalonkan sebagai presiden aja belum kan, belum resmi gitu. Ya gitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Pak Sam, selamat pagi. Ya pagi. Ah. Komentarnya Pak Sam? Ya komentar saya, saya melihat ini bukan soal pendidikan ya soal rekayasa-rekayasa untuk bikin sensasi-sensasi gitu memang Jokowi ini eh, kerap kali ada sensasi di sekitarnya seperti dulu penyadapan di rumahnya itu juga jadi sensasi ini juga sekarang uh, ujian nasional ini jadi sensasi jadi muncul namanya kita nggak tahu siapa yang suka bikin sensasi pokoknya sensasi lagi dan sensasi-sensasi lagi lagi tentang Jokowi itu ada dari saya terima kasih ya terima kasih Pak Pak Mario selamat pagi ya selamat pagi silakan Bapak Nah, itu harus dicari tahu nah, siapa yang membuat soal itu, siapa yang menyetujuinya, kenapa bisa dibuat seperti itu. Ya, saya sangat tidak setuju. karena eh, saya mau tahu ini yang bikin soal dan yang menyetujui ini pendukung, fanatik, atau orang yang berusaha menjatuhkan gitu loh. Dia seharusnya lebih peka dalam kondisi sekarang di mana kita sedang dalam masa pemilihan umum seperti ini. Eh, banyak hal itu dipolitisasi ya. Jadi dan saya rasa juga Jokowi itu tidak harus dimasukkan dalam soal orangnya masih ada. Dia masih bekerja, masih eh, kita belum tahu nanti gimana. Ya, masukinlah soal-soal lain masih banyak. Pahlawan-pahlawan kita yang dulu juga masih ada kok. Ya kan, soal-soalnya itu bisa digunakan. Jadi harus dicari tahu supaya hal ini tidak terulang. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Pak Bangun, selamat pagi. Selamat pagi. Saya sependapat dengan penonton yang sebelumnya. Cuman kalau saya lebih ekstrim lagi sedikit ini kelihatannya kan eh, kita udah tau lah siapa menteri pendidikan ya itu kan cari muka aja sama SBY itu perlu diperiksa itu suruh KPK periksa itu karena kenapa nggak boleh dong tokohnya masih ada jadi dia mau bikin polling wah itu nggak bener itu ya tapi apapun dia Makanya dibilang kalau Tuhan sudah berkehendak, ya kalau mau Jokowi mau naik, siapapun ngalangi nggak bisa. Tapi ya sebaliknya juga kalau memang belum saatnya, apapun dayanya nggak akan bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Bangun. Pak Hari, selamat pagi. Pagi. Kalau saya lihat sih biasa aja itu ya. Nah, kalau orang baik kenapa sih tidak di itu? Nah, susah banget menjadi orang baik di Indonesia. Orang yang bersih, orang yang bekerja untuk rakyat kok diributkan gitu ya, kita kan jelas lihat jejak rekamnya itu orang baik susah banget gitu di Indonesia ini pada uh, banyak orang jahatnya kali ya terima kasih terima kasih Pak Hari selamat siang Pak Dibio selamat siang sebetulnya temanya harusnya jelas dalam bahasa Indonesia Eh, itu adalah suatu sosiologi dewasa ini gitu loh. Jadi itu salah satu ulasan sosiologi dewasa ini yang ditanyakan dalam ujian pengertian atau understanding question gitu loh ber, ber, atau pertanyaan yang berkenaan dengan pengertian kondisi lapangan non Indonesia dewasa ini dan sebagainya. Jadi sebetulnya eh, Pak Jokowi ini hanya menjadi masalah karena menjadi topik yang ramai dewasa ini. Soalnya bisa saja kita mengatakan bahwa eh, apa namanya terjadinya kejahatan akhir-akhir ini juga bisa diambil sebetulnya topiknya sosiologi dalam pertanyaan bahasa Indonesia itu banyak tapi harus dijelaskan sebetulnya topiknya itu apa sosiologi atau apa gitu jadi jelas gitu loh jadi di situ uh, berkenaan dengan sosiologi antropologi atau sejarah mengenai bagaimana Pak Jokowi itu bisa menjadi orang terkenal gitu itu aja terima kasih terima kasih Pak Dibio Pak Rohman Ya selamat siang Siang Pak Saya setuju dengan yang mempertanyakan itu Jadi dunia pendidikan itu harus steril dari masalah-masalah politik Ini kan sudah jelas syarat muatan politiknya Dan ini yang maaf maaf kata ya isinya itu positif apa negatif tapi menjadi beban buat Jokowi saya bukan perubahan sama Jokowi ya saya netral jadi Jokowi menjadi beban gitu. Itu seolah-olah dikultuskan bisa pro kontranya begitu Terus dijelekan kan Jokowi protes juga itu Ini beban Kecuali ah, kalau pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal Itu mereka nggak punya beban lagi karena sudah almarhum misalnya gitu Ini orangnya masih ada, masih eksis, masih aktif berpolitik Dimasukkan gitu Wah ini Menteri Pendidikan harus mencari siapa itu yang memasukkan itu dan siapa yang mengawasi bagaimana kerjanya? harus diberikan punishment itu maka selamat siang baik terima kasih Pak Rohman selamat siang Pak Andre selamat siang Pak Andre ya ya eh, kalau saya sih eh, menilainya ya memang Pak Jokowi kalau di Indonesia Idol ya ini spektakuler dia lebih spektakuler dan aktual ya pertanyaan boleh saja boleh tapi jangan menyulitkan sampai mempertanyakan hobinya Pak Jokowi nanti repot hobinya apa tanggal atau dia punya istri siapa enggak. jangan begitu mungkin pertanyaan yang sangat uh, menduk eh, pertanyaan yang sangat simpel aja apa yang anda ketahui tentang Jokowi nah itu bagus pertanyaannya jadi jawabkan bebas ya bebas itu dia jawab ya sampai berapa lembar juga yang dia tahu nah itu jangan sampai menyulitkan juga mereka yang alagian ujian deh sudah seperti tambah soal yang soal eh, timbul persoalan yang menyetreskan gitu makasih Bu baik terima kasih Pak Andre kita ke Pak Kahin siapa Pak Kahin ya itu Pak ya silahkan Pak ya saya pikir memang faktanya ya bahwa Jokowi pemerintah sekarang masih turun tangan Jokowi sudah turun tangan nah, namun dalam hal ini kita lihat kenegarawanan kebesaran dari Pak Jokowi bahwa dia pun protes dia jadi kopat karena pepatah Tiongkok sifat karakter seseorang bisa dinilai setelah peti ditutup jadi dalam hal ini pasti banyak pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman, Parno Hatta, yang Tan eh, Malaka, yang patut eh, untuk dikenang akan jasa-jasanya. Terima kasih. Pak Safran, selamat siang. Selamat siang. Dengan Pak Gilbert, silakan. Iya, iya gurunya kurang kreatif kali masa dalam suasana begini mencantumkan seperti itu ya gurunya yang harus ditegur ya kan gitu aja makasih Pak Jainal ya Bu selamat siang Pak silakan memang nah, sekarang kan nggak kayak dulu lagi sekarang itu pendidikannya pendidikan lah politisi mah politik mah politik jangan di jadi pendidikan sih jangan dipolitisasi gitu kan kayak jangan kayak zaman dulu ya kan kita sekolah suruh ngapalin Kepati, Lurah, Menteri Kalau zaman dulu iya ya kan Suruh ngapalinya yang hal-hal yang berguna Teman-teman memori kita Sekarang harus profesional lah Baru kita harus digembleng itu Dididik Terima kasih